Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Qala syarih wa faqahullah kadzalika nakiratu fi siyaqin nahyi. Di antara hal yang menghasilkan umum adalah nakirah sebelum larangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Mahal syahidnya wala tusyriku bihi syai'a. Maka syai'an nakirah didahului larangan la tusyriku sehingga dia menghasilkan makna umum. Dan di antara contohnya firman Allah Ta'ala, Fala tada'u ma'allahi ahada. Ahadan itu nakirah syakin nahyi menghasilkan makna umum. Maka tidak boleh berdoa kepada siapapun baik nabi, wali dan malaikat karena ahadan di situ adalah umumil ayat karena keumuman kandungan umum yang ada pada ayat. Kadzalika demikian juga nakira didahului syarat maka dia menghasilkan makna umum contohnya firman Allah taala intu batu syai'an jika kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya maka Allah maha mengetahui segala sesuatu syai'an nakirah didahului syarat intubadu maka menghasilkan makna umum demikian juga nakirah ya, didahului istifham ingkari istifham ingkari la yuradu bil jawab tidaklah diinginkan dengannya jawaban namun yang diinginkan dengannya adalah mengingkari orang yang diajak bicara Contohnya Anda mengatakan, kenapa Anda lakukan hal ini? Dan maksudnya bukanlah Anda bertanya, namun menegur orang itu. Maka dia tidak boleh mengatakan, aku lakukan li'illati karena sebab demikian dan demikian. Contoh isi ingkari firman Allah, Man siapakah ilah selain Allah yang bisa memberikan kepada kalian cahaya? Man di sini adat istifham akan tapi bukalah yang diinginkan dengannya bertanya, namun yang diinginkan dengannya adalah mengingkari. Walam ja'at ba'daha dan datang setelahnya nakirah yaitu ilah, maka ilah di situ menghasilkan makna umum. Karena nakirah yang didahului istifham ingkari menghasilkan makna umum. yu'lam dan tidaklah diketahui bi anna hadal qisma bahasanya macam ini yaitu nakirah fi siyakin nafi kalau di matan disampaikan nakirah fi siyakin nafi adalah menghasilkan makna umum ya hiya fi asal kalam mutlakon kalau asalnya dalam bahasa Arab itu menghasilkan mutlak Wal mutlak dan mutlak jika terdapat dalam siak-siak ini atau dalam konteks ini menghasilkan umum. Walidhalika oleh karena itu maka misalnya kata-kata ayu adalah mutlak. Liannahu karena ayu meskipun dia isim syarat akan tapi dia nakirah. Namun jika dia terdapat dalam siakun nafi atau nahi maka menghasilkan makna umum. Ya, isim nakirah pada asalnya menghasilkan mutlak, bukan menghasilkan umum. Ya. Ja'a julun datang seseorang. Maka seseorang di situ mutlak. Tapi nakirah dalam konteks-konteks yang telah disebutkan itu menghasilkan ala umum Kemudian sirah umum yang keenam adalah ma'rifat dengan idofah. Maka mu'alif yaitu menurut Semen mengatakan itu menghasilkan umum. Adapun rinciannya, adapun penjelasan dari pensara, jika mutaf ilahnya jamak, maka itu menghasilkan umum dengan sepakat ulama usul fikih. Contohnya fadkuru ala Allah. Kata-kata ala jamak mutaf kepada makrifat Ya, maka jika berarti jika mudhafnya. Fa in kana jam'an maka jika mudhafnya adalah jamak maka menghasilkan um dengan sepakat ulama usul fikih. Contohnya fadhkur ala Allah. Ala jamak mudhaf kepada isim ma'rifat maka menghasilkan makna umum. Karena usahakan-akan Allah berfirman, ingatlah semua nikmat-nikmat Allah atas kalian. Contoh yang lain, Allah berwasiat kepada kalian, untuk memberikan warisan fi auladikum pada semua anak kalian. Auladikum aulad jamak mudhaf kepada ma'rifat itu kaf maka menghasilkan makna umum. Ya, kemudian yang kedua, jika mudhaf kepada ma'rifat itu isim mufrad bahwa al kalimatul wahidatu yaitu satu kata tunggal mudhaf kepada ma'rifat contohnya kolam rajuli Wa masalalah al-muallifu penulis memberikan contoh wadhkur matallah alaikum. Seakan-akan Allah berfirman Ka'anau seakan-akan mu'alif mengatakan nikmat adalah mufrad mudaf kepada ma'rifat menghasilkan hukum umum. Maka yang benar menurut pensarah adalah dirinci. Fa'il rinciannya yang pertama, idza mufrad al mu'arab bil idafah mudafan ila ismi jinsin afadal umum bil ittifaq Jika mufrad yang menjadi ma'rifat karena idofah dia mudaf kepada isim jenis. Berarti mudaf ilahnya isim jenis. Afada maka menghasilkan umum dengan sepakat usuliyin. Contohnya ungkapan hayawanul bahri. Hayawan mufrad al-bahar isim jenis. Rajulul amni Hada yufidul umum maka ini menghasilkan umum dengan sepakat usuliyin karena dia adalah aslinya nakirah mudhaf kepada isim jenis. Yang kedua, nanti nakira nakirah yang mudhaf kepada ma'rifat itu <clears throat> isim jenisnya yang diinginkan rojulnya ya hayawan tapi tadi kalimatnya mudhofan ila ismil jinsi ya, yang diinginkan uh, isim jenisnya di mudhofnya Amma idza kanat al-mudhaf li ma'rifat laisa isma jinsin. Nah, di sini jelas. Jika nakirah yang mudhaf kepada ma'rifat nakirahnya itu bukan isim jenis. Nah, ini hal yang diperselisihkan oleh ulama usul fikih. Contohnya qala murajuli, mihrabul masjidi umudul masjidi yeah. pena milik seorang laki-laki itu mihrab masjid itu, tiang masjid itu. Maka apa kata-kata-kata ini menghasilkan umum ataukah tidak? Hanabilah dan Malikiyah mengatakan menghasilkan umum. Dan penulis matan mencocoki mereka dalam masalah ini. Mereka berdalil dengan Wadkuru ni'matallah alaikum. Fadil ayat maka ayat ini menghasilkan makna umum dengan sepakat ulama' dan dia adalah mufrad mudhaf kepada ma'rifat. Sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak menghasilkan umum dan menurut pensarah wahadal kaulu arja'ah. Pendapat inilah yang lebih kuat. Li'adami wujudi ma yadulu ala anal mufrad al mudhaf li ma'rifatin yufidul umum. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya semata-mata mufrad mudhaf kepada ma'rifat menghasilkan hukum umum. Ada pohon firman Allah nikmat Allah, maka nikmat di sini bukanlah mufradah. Namun dia adalah isim jenis. Dan isim jenis bisa digunakan untuk sedikit dan banyak. Dan tadi telah disampaikan, isim jenis jika dimudhafkan kepada isim ma'rifat menghasilkan umum. Nah ini ya tetap ala dalika dampak dari perselisihan di atas itu memiliki sejumlah permasalahan. Ya, Fa'inahum maka misalnya Seorang bernadar, orang Arab bernadar mengatakan lillahi alayya. Saya bernadar karena Allah. Zibahu ibni. Ya, sembelihan menyembelih hewan ibni anakku. Maka wajib atasnya menyembelih seekor kambing ya, pengganti anaknya atau fa lillahi alaihi eh, fa idza kana lahu abnaun iddah jika ternyata dia punya banyak anak maka di sini ibn mufrad mudhaf kepada ma'rifat maka jika kita katakan mufrad mudhaf kepada ma'rifat menghasilkan umum maka wajib atas orang tersebut menyembelih syiahan sejumlah kambing, sejumlah anaknya. Namun jika kita katakan tidak menghasilkan hukum umum seperti pendapat Syafi'iyah, maka kita katakan cukup baginya nyembelih seekor kambing. Misalnya contoh yang lain ucapan zaujati talikun istriku kucerai dan dia punya beberapa istri dan pada saat mengucapkan dia tidak pasang niat ditujukan pada satu ataukah banyak cuma mutlak begitu saja fahina idin pada saat itu maka hal tutlak hal tut, uh, tutallak jami uzaujat apakah yang tercerai semua istri ataukah salah satu istri maka menurut pendapat penulis mataan dan ini madhab Anabila dan Malikiyah maka itu semuanya tercerai karena lafat zauja mufrad mudhaf kepada ma'rifat yufidul umum namun menurut pendapat yang kedua yaitu syafi'iyah maka yang tercerai adalah satu saja wa yu'ayyinuha inahidin dan pada saat itu yang menentukan satu itu siapa padahal istrinya empat boleh jadi pakai koah pakai undian wa imma bi atau kemudian pilihan yang dijatuhkan oleh suami ala ikhtilafin bainahum ada dua pendapat dalam masalah ini di antara mereka. Ya, maka ini kita lihat contoh gimana perbedaan kaidah usul fikih akan menghasilkan dampak perbedaan hukum fikih dalam perceraian tadi. Ini tercerai semua ataukah salah satunya ini berkaitan erat dengan kaidah uh, usuliyah ya, <clears throat> yang dianut oleh uh, sang ulama. Kemudian anau asabi macam yang ketujuh dari sirah umum mayufidul umum menghasilkan hukum umum lafat ma'rifat dengan al al istirahqiyah, disebut juga al jinsiyah Baik kata-kata yang ketempelan al jinsia ini mufrad ataukah jamak? Contoh mufrad innal insana lafi khusrin. Al insan mufrad mu'arraf ma'rifat dengan al jinsiyah menghasilkan umum. Demikian juga seandainya jamak contohnya firman Allah taala wa idza balaghal atfalu minkumul huluma jika anak-anak itu telah sampai pada usia dewasa usia baligh maka adalah dia minta izin, hendaklah mereka minta izin ketika masuk kamar bapak ibunya sebagaimana kakak-kakak sebelumnya. Al-atfal jama mufrad, eh, jama' mu'arab, ma'rifat dengan al-jinsiyah menghasilkan hukum umum. Sehingga seakan-akan Allah katakan kulutiflin balagha indakum al-huluma setiap anak yang balik maka wajib baginya minta izin. Dan di antara contohnya firman Allah ya ayuhan nasu. Eh, demikian juga watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. Fakulu hadi maka ini semua adalah jamak ma'rifat dengan al jinsiyah. Kami katakan al jinsiyah atau istiraqiyah lil ihtiras untuk antisipasi dari al ahdiyah. yaitu al yang yakunu qablaha sebelum alif lam itu terdapat kata yang disebutkan baik disebutkan dengan satu teks tertentu atau diketahui berdasarkan konteks. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'asa fir'aunu rasula." Ini al ini ahdiyah. Ya nausabaka karena telah lewat penyebutan sang rasul sebelum ayat itu yaitu kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula. Baik uh, baik al-mu'arab yang mengalami ma'rifat itu kata tertentu khas ataukah jamak mufrad ataukah jamak. Tadi contoh mufrad, selanjutnya contoh jamak Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al, lil malaikati fal malaikatu huna maka malaikat di sini adalah kata yuradu bihi yang dimaksudkan adalah malaikat yang ada ketika itu. Falamma qala ta'ala ba'dahu maka setelah maka tatkala Allah berfirman setelah kalimat itu fasajadal malaikatu maka yang Allah maksudkan dengan al-malaikat di sini malaikat yang telah disebutkan sebelumnya. Maka al di sini adalah al-ahdiyah tidak menghasilkan umum. Demikian penjelasan muallif. Wa uridu dan aku ingin eh, dan aku bawakan akan aku bawakan contoh-contoh yang lain. Anda katakan dakhaltul masjidah maka al di sini alnya statusnya ahdun. Maka bukanlah yang dimaksudkan jami'ul masajid. Demikian juga firman Allah Ta'ala Wahiyah khudul kitab babil kuwah Ambillah kitab itu dengan kuwah wa atainal hukma sabiyya. Alkitab di sini al-ahdiyah maka tidak menghasilkan umum. Demikian juga ada al jenis yang ketiga. Adapun jika al itu libayanil jinsi dan al itu untuk memberikan penilaian terhadap satu komunitas. falesal hukmu ala jamil ifrat atau afrat maka hukum tidak berlaku untuk semua anggota jenis. Fa'innaha maka al ini tidak menghasilkan umum. Ya. Wa masalalahu al mu'alib mu'alib mencontohkan bima laukola seandainya ada ucapan arrajulu khairun minal mar'ati maka arrajulu di sini ali bayanil jinsi maka bukalah makna kalimat ini semua person anggota jenis laki-laki lebih baik daripada semua person anggota jenis perempuan. Maka al yang menghasilkan uh, hukum umum, menghasilkan al umum hanyalah al jinsiyah istiraqiyah. Kemudian al-amal bil-am, beramal dengan dalil umum. Idza warada amun wajib al-amalu bihi. Jika terdapat dalil umum wajib beramal dengannya dengan semata-mata adanya dalil umum wal ihtimal dan dimungkinkan adanya taksis tidaklah kita toleh karena hukum asalnya wajib beramal dengan dalil umum sebagaimana makna umumnya kenapa tadulu kama tadulu alil lughah demikian yang dikatakan oleh bahasa Arab namun ingat kaidah ini hanya berlaku untuk ulama mustahid yeah. hadzal kalamu fi alil istihad maka hal ini yaitu wajib beramal dengan umum dengan semata-mata itu dalil umum hanya berlaku untuk ulama alil istihad karena mereka lah yang mengetahui apakah ada mukhasis baginya ataukah tidak dijumpai mukhasis. Adapun orang yang tidak termasuk min alil istihad, maka dia tidak mengenal apakah am ini masih tetap dalam kondisi umum ataukah kot khusa telah mengalami taksis atau bahkan telah mengalami nasakh. Ya, maka kalau bukan ulama, ya nanti semuanya umum semua. Ya, ya nanti semuanya ya, al amal ala umumat, umumiyatihi. Karena uh, keterbatasan atau kemudian sempitnya ilmu dia. Padahal orang yang punya uh, ilmu yang uh, mumpuni layak mengetahui oh, ini ada dalil-dalil yang mentaksis. Maka orang yang orang tersebut kewajibannya bukan pakai kaidah. Ya, orang tersebut ya kewajibannya bukan pakai kaidah namun bertanya kepada ahlul ilmi. Dan boleh jadi dia bertanya kepada ulama tentang nasib alam itu. Kenapa kita tinggalkan? Dan apa sebab kenapa kita tidak beramal dengan keumumannya? Sehingga jelas baginya wajul hak, sisi kebenaran dalam permasalahan itu. Kemudian berkenaan dengan dalil umum ada permasalahan yaitu apakah al-ibratu bi umumi lafzi ataukah bi khususi sabab. Jika warodana datang kepada kita satu lafdun amun bisa bisababin khasin redaksi yang maknanya umum sebabnya khusus apakah kita jalankan lafat ini sesuai dengan umumnya ataukah kita jadikan dia khusus sebagaimana sababul wurudnya contohnya ayat tentang dihar ayatnya umum karena pakai alladina al walladina yudahiruna karena alladzina adalah isim mausul dan isim mausul menghasilkan umum. Maka di sini ada alladzina isim am dan dia turun dalam sebab khusus yaitu peristiwa yang dialami oleh Aus ibn Samit tatkala mendihar istrinya. Maka pada saat itu apakah kita katakan ya kesimpulan berdasarkan redaksi yang umum sehingga kita berlakukan ya, di sini hukum ala kuliman wujita minhu dhihar. Semua orang yang dijumpai padanya kasus dhihar ataukah kita katakan itu khusus dengan sebab nuzulnya sehingga khusus untuk Aus ibn Samit. Maka kita katakan ala ibratu bi umumil lafzi. Dan maka tolak ukur itu berdasarkan redaksi atau taksi yang umum. Walaisat alibratu dan bukalah kesimpulan adalah melihat sebab turun yang teks am yaitu person tertentu yaitu uh, teksnya am kemudian sebabnya adalah fardun demikian juga seandainya teksnya itu am dan sebab nuzulnya itu nauk dan sebab nuzulnya itu nauk khas Hunaka fisaksin wa hunaka hunaka fisaksin wa huna finnau. Kalau tadi kita bahas person, kalau kita kemudian yang kedua ini adalah ya kumpulan person. Contohnya ya atau kemudian lafadznya am sebabnya nuzul kha, uh, maka tetap yang jadi tolak ukur adalah Lafatnya yang am Maka tidak boleh ada orang yang komentar misalnya Walladina yudhahiruna min nisaihim Ayat ini turun Finau pada satu kumpulan orang yang cuma punya satu istri Karena Aus bin Samit ketika itu Lam yakun ingda ila imra'atun wahidah. Istrinya cuma satu. Ya, tidak kita katakan ini berlaku cuma untuk yang punya istri satu. Kalau istrinya empat, tidak berlaku padanya ayat ini. Tidak demikian. Kenapa? Ala ibrati bi umum lafzi. Tolak ukur atau kesimpulan itu berdasarkan umum lafzi. Dan karena ayat sendiri tidak membedakan antara orang yang punya satu istri dan orang laki-laki yang punya lebih dari satu istri. Misalnya hada contohnya ada sebagian sahabat, ada salah satu sahabat bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami bepergian mengarungi samudra dan lautan, kami tidak menjumpai air tawar. Apakah kami boleh berwudu pakai air laut? Maka Nabi mengatakan air laut itu ya, tahur ma'uhu, laut itu suci airnya. Maka redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat umum, redaksinya bukan sebabnya ya redaksinya umum ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan pakai air di laut sedangkan pertanyaan alias sebab karena khasan sebabnya khusus itu ya, sebabnya adalah kondisi punya kebutuhan wasual karena khasan Likaulihim karena perkataan mereka kami tidak mendapatkan air tawar. Maka kami katakan al ibrati bu umumil lafzi. Tolak ukur itu berdasarkan redaksi yang umum bukan sebab yang khusus. Maka boleh berwudu pakai air laut yang rasanya asin secara mutlak berdasarkan uh, teks yang ada baik dalam kondisi punya kebutuhan atau tidak punya kebutuhan. Fahuna maka di hadis ini sebabnya itu berkenaan dengan naw' khas. Sebabnya adalah naw' khas yaitu keadaan punya kebutuhan. Sedangkan teksnya am. Maka kami katakan alibrati bu'min lafzi la bi khususi sabab. Ya, maka sebab khas itu ada person khas dan ada nau khas. Perlu diketahui bahasanya eh, sebagaimana kita jumpai di eh, pelajaran eh, Akam inti akam inti khobat wa muha di sana ada dijelaskan bahasanya kalau redak seketika ada redaksi umum ye, maka satu redaksi umum itu dengan sepakat ulama tidak terbatas pada person ya, person tertentu. Itu itu ijma. ini Ketika redaksinya umum, sebabnya adalah fardun khas, person tertentu. Ulama ijma tidak berlaku padanya al-ibrati bi khususi sabab. Namun yang berlaku adalah al-ibratu bi umumi lafzi. Ya, cuma kemudian ada perbedaan. Kalau sebabnya itu nau' khas. Ya, di situ yang ada perbedaan di antara para ulama usulin apakah ala ibrati umil lafzi ataukah bi khususi sabab. Itu ada perbedaan manakala sebabnya adalah nau'un khasun. Nanti ada yang mengatakan makna ayat itu terbatas pada nau' tersebut. Nah, nau' ini nanti bisa diperlebar namun tidak pakai teks melebarkannya, namun pakai kias. Bukan pakai teks. Namun pakai kias ya tentu pakai aturan kias, ada ilahnya, gimana eh, bisa diketemu kemudian yang sama ilahnya gitu. Ya, tetap bisa diperlebar. Yang nau khos menurut yang mengatakan terbatas pada nau khos. Itu bisa diperlebar, namun cara memperlebarkannya, melebarkannya bukan berangkat dari teks, non berangkat dari kias. Itu khilafnya. Ini Ya, dan meskipun pendapat yang lebih rojik, ya, kaidahnya adalah al ibrati bumil lafzi. Ya, mau kemudian sebabnya itu adalah fartun khas ataupun naun khas sama saja. Tapi kalau untuk untuk fartun khas ini ijma. Namun untuk naun khas ada perselisihan jumhur ala pendapat yang dianut jumhur adalah al-ibratu bi umumil lafzi. Namun kaidah ini sama kaidah yang mengatakan bikhususi sabab itu sama sekali bukanlah dalilnya orang-orang liberal yang membatasi teks Al-Quran hanya berlaku untuk masa silam. Ya, karena uh, tetap bisa dilebarkan, cuma cara melebarkannya menurut yang menganut al-ibratu bi khususi sabab, melebarkannya itu pakai jalur kias bukan pakai teks yang bersifat general masalah. Idza warada jika terdapat taksis untuk lafat yang umum fa inna mahalal khusus na'malu fihi maka untuk sasaran tak e, sasaran taksis kita pakai padanya dalil khas. Wa baqiyatu afradil am sedangkan sisa anggota am yang lain kita tetap berlakukan padanya pakai dalil am. Contohnya firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang dicerai menunggu tiga kuruk. Ini am. Karena al-mutallaqat, dia jamak ma'rifat pakai alif lam jinsiyah. Kemudian terdapat ayat, dan wanita yang hamil batas waktunya sampai melahirkan. Maka kita tarsis umumnya ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Sehingga kita katakan, wanita yang dicerai jika dalam kondisi hamil tidak menunggu tiga kali haid. Kalau menunggu tiga kali haid berarti tidak sampai melahirkan, ya, kemudian nifas, kemudian menyusui. Sebagian perempuan ketika menyusui tidak haid, sehingga dua tahun dia tidak haid. Ya, kemudian nanti baru kemudian setelah dua tahun ketemu haid satu, haid dua, dan haid tiga, nah baru selesai masa idahnya. Ya, tidak menunggu tiga korok, namun dia menunggu dalam jangka waktu hamilnya saja sampai dia melahirkan. Nah, gimana e, wanita yang dicerai yang tidak dalam kondisi hamil? Maka kita kembalikan kepada dalil ya, umum, yaitu tiga korak, tiga koron. Ini kaidah yang namanya uh, al-amu ba'da taksis hujatun fima baqiya. Ini redaksi e, kaidahnya al-amu ba'da taksis dalil umum setelah mengalami taksis hujatun tetap bisa jadi dalil. Fima baqiya untuk perkara di luar taksis. Untuk kasus-kasus di luar taksis. Kalau untuk perkara mahalul taksis perkara yang memang mengalami taksis ya berlaku padanya dalil khas. Maka dalil kha, dalil uh, dalil am yang mengalami taksis itu tidak kemudian nganggur. Dalil am tadi tidak kemudian jadi nganggur enggak. Dalil am tetap bisa jadi dalil cuma dalam perkara di luar mahalu taksis perkara yang di mengalami taksis di perkara yang lain ya, maka dalil am tetap terpakai ya demikian yang kita ya, baca kita kaji sebatan sore hari ini wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika